Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد Khawati fillah Hafizakumullahu ta'ala <clears throat> Alhamdulillah Kita memanjatkan puja dan syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Terkhusus pada siang hari yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan hidayah atau taufiknya. Sehingga dengannya Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan dan kumpulkan kita. Di masjid Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia. Khwanafillah habidakumullahu ta'ala. Sebelum kita ambil faedah dari tafsir tafsir Karimir Rahman li Syekh Abdurrahman Ibn Nasir sadi rahimahullahu taala maka pertama-tama tentunya ana secara pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya atas yakni bisa hadiran di tengah-tengah antum dikarenakan berbagai macam kesibukan berbagai macam kewajiban-kewajiban terkait dengan ma'had maupun di luar daripada ma'had namun sebagaimana apa yang telah kita sampaikan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala khususnya hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan dan mengumpulkan kita di masjid yang mulia ini. Ikhwati fillah habidakumullahu taala mimba yani yakni istifadah mengambil faedah dari penjelasannya mereka para ulama khususnya Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala atas firman Allah tabaraka wa taala ayat yang ke-108 dan 109 dari surat Al-Baqarah. Qala Allah Ta'ala يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan, secara totalitas. Dan janganlah kalian itu mengikuti jalan-jalannya syaitan. Karena syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ anna Allah azizun hakim. Maka apabila kalian itu tergelincir, terpelanting, jatuh ke di dalam kesalahan maupun kekeliruan. Setelah datang kepada kalian itu bayinat, maka ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala menjelaskan Ya ayyuhalladzina amanu tukhulu Wahai orang-orang yang beriman masuklah kalian ke dalam Islam. Kata Syekh, "Hadza amrun min Allah Ta'ala lil mu'minina an yadkhulu fis silmi kaffah, ay fi jami'i syara'id din." Wahai orang-orang yang beriman, Masuklah kalian ke dalam Islam secara totalitas. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir Asadi rahimahullah ta'ala menjelaskan firman Allah tabaraka wa ta'ala yang mulia ini. Ini adalah perintah dari Allah bagi orang-orang yang beriman agar mereka itu masuk ke dalam Islam secara totalitas. Maknanya pada seluruh syariat-syariat yang ada di dalam agama yang mulia dan sempurna ini. Wala yatruku minha syai'an dan hendaknya mereka tidak meninggalkan sebagian sedikit pun daripada syariat Islam. Wa alla yakunu mimman ittakhadha ilahahu hawahu. Dan hendaknya mereka bukan menjadi orang-orang yang menjadikan eh, sesembahan mereka itu adalah hawa nafsunya. Apa maknanya? Ikhwana fillah hafizakumullahu taala yakni orang yang menjadikan sesembahannya itu adalah hawa nafsu in wafaqal amru al mashru'u hawahu fa'ala kalau perkara yang disyariatkan itu cocok dengan hawa nafsunya dengan seleranya pas, cocok, selaras, sejalan, fa'alah. Dia lakukan. Wa in khalafahu tarakah. Kalau menyelisihi, gak sejalan, gak menguntungkan, bahkan merugikan, maka dia akan tinggalkan. Inilah orang yang dinyatakan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala manit ittakhadha ilahahu hawahu. Orang yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai sesembahan. Syariat kalau menguntungkan sejalan dengan seleranya, hawa nafsunya dia ambil. Kalau nggak cocok, dia tinggalkan. Tala ukurnya, barometernya, standarnya adalah hawa nafsu. Wanafillah habidakumullahu ta'ala. Balil wajibu an yakunal hawa taba'an lidin. Bahkan yang wajib, yang harus adalah hawa nafsu itu mengikuti ad-din. Maka nali mu'minin wala mu'minatin idha qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak pantas bagi orang mukmin maupun mukminah apabila Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya telah memutuskan satu perkara mereka masih memiliki pilihan yang apa? Yang lain. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan seleranya. Karena tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Karena tidak sesuai dengan misinya. Karena tidak sesuai dengan konsensusnya. Karena tidak sesuai dengan ADART-nya. La ikhwana fillah, habidakumullahu ta'ala. Selanjutnya kata Syekh. Wa an yaf'ala kulla ma yaqdiru alaihi min af'alil khair. Tentunya perkara-perkara yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dilihat dari sisi kemampuan kita, ada yang mampu kita lakukan, ada yang mampu kita amalkan, ada yang tidak mampu. Ada yang tidak mampu karena kemampuan kita terbatas. taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan kalian. Maknanya dia melakukan segala sesuatu yang mampu dia lakukan dari berbagai macam amalan-amalan kebaikan. Wa ma ya'jizu anhu yaltazimuhu wa ada pun berbagai macam perkara yang dia belum mampu untuk melakukan. Mungkin berkaitan dengan ibadah badania, Badannya nggak mampu melakukan sebagaimana apa yang dia syariatkan. Atau ibadah itu adalah ibadah maliyah. Dia tidak mampu, belum mampu dengan harta yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada dia atau terkumpul padanya ibadah maliyah dan badaniyah yang belum mampu dia itu lakukan kata Syekh wa ma ya'jizu anhu yaltazimuhu wa yanwihi Adapun segala sesuatu yang dia belum mampu untuk melakukan, dia pegangi. Itu perkara yang disyariatkan oleh Allah, itu yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia berniat. Tak kala Allah Subhanahu wa taala telah mengkaruniakan kepada dia kemampuan dan kesempatan, maka dia berniat dan bertekad bulat untuk melakukannya. Ikhwana fillah hafizakumullahu taala. Sehingga dengan sebab niat yang jujur ini, walaupun dia itu belum mampu untuk melakukan, atas berbagai macam atau sebagian ibadah yang Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya perintahkan namun dia jujur dia itu memiliki niat yang benar kata Syekh fayudrikul biniyatihi maka dia berhasil mendapatkan keutamaan amalan yang dia belum mampu untuk melakukan dengan sebab apa dia memiliki niat yang benar tadi Panafillah hafidhakumullahu ta'ala. Baik. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wala tattabi'u khutuwati syaitan." Dan janganlah kalian itu mengikuti jalan-jalannya syaitan. Kata Syekh, ولما كان الدخول في السلم كافة لا يمكن ولا يتصور إلا بمخالفة طرق الشيطان قال ولا تتبع خطوات الشيطان أي في الأمل بمعاصي الله Dan tatkala untuk masuk ke dalam Islam secara totalitas, maka tidak mungkin, maka tidak mungkin bisa terwujud terrealisasikan kecuali dengan menyelisihi jalan-jalannya syaitan. Dua perkara yang fillah, hafizakumullah taala yang tidak bisa terkumpul kalau kita itu ingin benar-benar masuk ke dalam Islam secara totalitas, aqidatan wa manhajan wa ibadatan wa muamalatan wa akhlakan wa ghaira zalik. Kalau kita itu ingin merealisasikan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, maka mesti kita itu harus menyelisihi jalan-jalannya syaitan. Eh? Wajib untuk menyelisihi. yakni jalan-jalannya syaitan. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalannya syaitan. Fil amali bima'asillah. Di dalam amalan. Taib, kalau mengikuti jalannya syaitan. Ikhwana fillah hafizakumullahu ta'ala melakukan perbuatan kemaksiatan, kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang demikian ini bukti rahmahnya Allah tabaraka wa taala kepada hamba-hambanya. Perkara yang membahayakan, perkara yang merugikan, bahkan perkara yang mencelakakan, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan hamba-hambanya darinya Kata Allah, "Wala tattabi'u khutuwati syaitan." Maka tahzir minasyar ya ikhwana fillah habidakumullah. Peringatan dari kejelekan itu adalah termasuk rahmah. Rahmah dari Allah tabaraka wa taala. Dan di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ilahnya Kenapa kita hamba-hambanya Allah subhanahu wa ta'ala dilarang mengikuti jalan-jalannya syaitan? Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan alasannya. Innahu lakum aduwum mubin. Karena dia, yakni syaitan, tentunya adalah dari golongan jin dan dari golongan manusia. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian aduun mubin zahirul adawa wal aduul mubinu la ya'muru illa bisu'i wal fahsya wa ma bihi dararu alaikum di mana syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian zahirul adawa jelas terang gamblang permusuhannya syaitan kepada kalian telah mendeklarasikan permusuhannya yang iblis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fabi izzatika ya Rabbi la ughwiyannahum ajma'in. Maka demi keperkasaanmu, keperka, keperkasaanmu, wahai Rabbku, sungguh-sungguh aku akan sesatkan mereka semuanya. Wala tajidu aktarahum syakirin. Dan engkau tidak akan dapati mayoritas dari mereka hamba-hamba yang bersyukur. Dalam ayat yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan deklarasi permusuhannya iblis dan anak-anak keturunannya terhadap Adam dan anak keturunannya ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن, شما وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين Sungguh-sungguh aku akan goda mereka dari arah depannya, dari arah belakangnya, dari arah kanannya, dari arah kirinya, dan engkau tidak akan dapatkan mereka, kebanyakan mereka sebagai hamba-hamba yang bersyukur. Ikhwana fillah, hafizakumullahu taala, itulah syaitan. Maka kata Syekh Abdurrahman bin Nasir Asadi rahimahullah, wal aduwul mubinu, musuh yang nyata. Khususnya yani syaitan, la ya'muru illa bisu, tidak akan memerintahkan. Tidak akan membisikkan kecuali kejelekan. Tidak akan memerintahkan kepada seorang hamba pun kecuali terhadap perkara-perkara yang jelek, perkara-perkara yang keji, perkara-perkara yang akan merugikan dan mencelakakan kalian. Walaupun bertahap, setapak demi setapak, satu tingkat demi satu tingkat, maka yang diinginkan adalah kebinasaan dan kecelakaan kalian. habidakumullahu ta'ala. Nah, kalau kita itu menyadari bahwasannya syaitan senantiasa berusaha kapan saja kesempatan itu terbuka bagi mereka dalam rangka mencelakakan kita, membinasakan kita, menyimpangkan kita dari jalannya Allah tabaraka wa taala. Maka mereka akan lakukan. Ditambah lagi dengan berbagai macam kekurangan dan kelemahan yang ada pada diri kita. Kelemahan dari sisi ilmu dan amal. Kelemahan dari sisi keikhlasan, ketakwaan, dan kesabaran. Maka yang demikian ini merupakan potensi yang menyebabkan kita itu terjatuh pada kesalahan dan kekeliruan. Sudah syaitan itu berupaya menyimpangkan kita dari jalannya Allah subhanahu wa ta'ala. Potensi itu dari luar, potensi dari dalam kita sendiri. Lemah secara ilmu dan amal. Lemah dari sisi keikhlasan, ketakwaan, kejujuran. Qanafillah hafizakumullah. Maka mungkin kita itu akan terjatuh pada kesalahan dan kekeliruan. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, fa'in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinat" Maka apabila kalian itu terpeleset setelah datangnya kepada kalian al-bayyinat. Maknanya kata Syekh Abdurrahman bin Nasir as rahimahullahu taala, "Walamma kana al-'abdu la budda an yaqa minhu khalalun wa zalal." Dan tatkala seorang hamba atau masing-masing hamba itu mesti pasti akan terjatuh pada kesalahan dan kekeliruan. taala mesti Kadang Allah subhanahu wa ta'ala menguji kita. Kita terjatuh pada kesalahan dan kekeliruan. Tentunya wajib untuk kita itu taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali ke jalannya Allah Tabaraka wa taala. Kata Allah, Qala ta'ala fa'in zalaltum, ay akhfa'tum, wa waqa'tum fi dhunub. Maka apabila kalian itu tergelincir, yakni apabila kalian itu terjatuh pada kesalahan, terjatuh pada perbuatan dosa-dosa, mimba majaatkumul bayinat ay ala ilmin wa yaqinin fa'lam anna Allah azizun hakim yakni setelah kalian itu sadar, ngerti, yakin bahwasanya apa yang kamu itu lakukan, apa yang kamu itu katakan salah, keliru, menyimpang dari salah, uh, syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Semestinya ikhwan fillah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebagian hamba wal billah terjatuh pada kesalahan dan kekeliruan, ngerti itu adalah salah, itu adalah keliru, nekat. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengancam Fa'lamu Allah azizun hakim. Maka yakinilah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Apa kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala? Wa fihi minal wa'idi syadidi wa takhwifi ma yujibu zalal. Terdapat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini adalah ancaman yang keras. Artinya kalau yakni kamu itu terjatuh pada kesalahan dan kekeliruan setelah mendapatkan peringatan, setelah mendapatkan teguran dan penjelasan, kemudian kamu terus-menerus di dalam kesalahanmu, maka ketahuilah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Maknanya terdapat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini ancaman yang keras. Takwif menakut-nakuti. Apa yang semestinya mengharuskan seorang yang salah meninggalkan kesalahannya. Sadar kalau dia itu telah mendapatkan penjelasan, setelah mendapatkan peringatan dan teguran, tinggalkan kesalahannya. Wanafillah hafizakumallahu ta'ala. Fa'innal aziza المقام الحكيم إذا أصاه العاصي قهره بقوته وعذبه بمقتضى حكمته maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha perkasa di mana keperkasaannya Allah Subhanahu wa taala diiringi dengan sifat bijaksana sehingga dari sini apabila seorang yang berbuat maksiat terjatuh pada kesalahan, kekeliruan, penyimpangan. ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mampu. yakni memaksa dengan kekuatannya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengazabnya dengan konsekuensi daripada hikmahnya. ta'ala. Kenapa demikian? Fa inna min hikmatihi ta'zibal usati wal junati. Karena termasuk hikmahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengazab kepada siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kendaki dari para pelaku perbuatan maksiat, para pelaku perbuatan-perbuatan kejahatan. Maka yang demikian ini adalah merupakan peringatan dan teguran. Hendaknya tatkala kita itu terjatuh pada kesalahan dan kekeliruan, hendaknya kita itu sadar kemudian taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. وهذا فيه من الوعيد الشديد والتهديد ma tankhali'u lahu al-qulub. Firman Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini terdapat di dalamnya ancaman yang keras. Yani ancaman yang semestinya kalau hati-hati itu hidup Ha? Kalau hati-hati itu hidup, bisa lepas, bisa copot dengan sebab ancaman Allah subhanahu wa ta'ala. Wanafillah, hafidakumullahu ta'ala. Sekian pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala terkait dua ayat yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan hidayah tu taufiknya kepada kita. Untuk kita itu ditunjukkan yang hak itu hak. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengkaruniakan kepada kita kekuatan dan pertolongan untuk mengikuti al-haq. Taib. Dan diberikan hidayah tu taufik pula oleh Allah subhanahu wa ta'ala ditunjukkan, ditampakkan yang batil itu batil dan dikaruniakan rezeki untuk meninggalkannya. Demikian pula, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kepada kita hidayah tu taufiknya pula tatkala kita itu terjatuh pada kesalahan dan kekeliruan Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan hidayah hidayah hidayah untuk kita itu memiliki kesadaran dan diberikan kemudahan untuk kembali ke jalannya Allah tabaraka wa taala sehingga kita dijemput oleh malakul maut ajal kita dan dibawa roh kita oleh malakul rahmah menghadap Allah tabaraka wa taala kita berhak mendapatkan maghfirah dan keridhaannya Amin ya rabbal alamin.